tinggal ke tempat ini. Tunggu kau Mira, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, jauh, Tunggu, tuk jauh. tawa ria penuh canda, serta cinta kasih yang penuh liku diri kehidupan dari dua insan manusia. Celaka, ulan dari bola rumah rompang. Didukung artis-artis terkenal, Eri Fadli, Ivone Rex, Ana Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Akhirnya Wulandari dicegah kepergiannya Ramanya. Oh, tunggu di sini. Karena di rumah sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. <laughs> jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini Ramanda. Ya? Atas itu. Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima. Permata Merah Delima. Permata Merah Delima. Eh, yuk, itu si Andi, pengantin baru kan? Hmm, hmm. kok udah loyo begini itu ya? Ah, Dindi. Halo pengantin baru,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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Kiludira akhirnya diselamatkan oleh Andita ketika Kiludira akan menjalani hukuman gantung. Kiludira dibawa ke hutan di lereng Bukit Patah oleh Andita. Lalu Andita tiba-tiba saja menghilang dari hadapan Kiludira. Sehingga laki-laki pemimpin Tegal Sari itu tinggal sendiri. Akhirnya, Kiludira bertemu dengan Batara yang kebetulan lewat di dekat hutan itu. Keduanya berjalan menuju desa Tegal Sari. Sesampai di sana, Kiludira menceritakan pengalaman yang baru saja dialaminya kepada Gandini dan Tembong. Bahkan Batara pun menceritakan bahwa bahaya Mak Rompang sudah tidak ada lagi. Karena Mak Rompang sudah dihancurkan dengan kapak perunggu milik Batara. Gandini tampak pucat mendengar berita itu. Dia tidak percaya sehingga perempuan itu mencoba sendiri memanggil Mak Rompang melalui bunga kemboja yang dia miliki. Ternyata tidak ada tanda-tanda bahwa Mak Rompang memang akan datang. Bahkan suara Mak Rompang tidak terdengar sama sekali. Sehingga percayalah Gandini bahwa Mak Rompang memang sudah musnah. Gandini sangat kecewa karena cita-citanya untuk melenyapkan Kiludira hilang sama sekali. Ternyata Pak Kira itu bukanlah orang biasa Raden Wangsa Tirja. Begitu mudah dia meloloskan diri dari hukuman gantung yang akan merenggut nyawanya. Ah, kalau saja dia orang biasa, orang yang tidak memiliki ilmu, tentu Kilutira sudah tergantung menjadi mayat. Aku juga tidak menyangka kalau Kiludira itu mempunyai ilmu yang tinggi. Tiba-tiba saja dia melesat bagikan anak panah lepas dari busurnya lalu hilang di angkasa. Padahal tali yang untuk menjerat lehernya sudah dikalungkan. Aku takut kalau-kalau Kiludira akan membalas dendam, dia dan pasukan Tegal Sari mungkin saja menyerang desa ini. Itulah sebabnya. Seorang pemimpin harus memiliki ilmu yang tinggi kesabaran. Sedangkan Kisabra tidak bisa apa-apa. Didorong sedikit saja pasti sudah jatuh. Iya. Yeah. Sebenarnya kisah perang juga mempunyai ilmu yang dimiliki Kilupira. Hanya saja Raden Wangsa belum menyaksikannya. Hmm. <laughs> Masa iya Kisono Keling? Iya. <laughs> Tanya saja pada orangnya sekarang. Betulkah Ki? Entahlah. Aku tidak tahu. <laughs> nah, inilah contoh sebuah kerendahan hati dari seorang yang berilmu tinggi. Padahal kisah perang benar-benar memiliki ilmu seperti yang dimiliki Kiludira. Kisono Keling tidak main-main. Aku tidak pernah bicara bohong, Raden. Ketika terjadi kesalahpahaman antara perwira-perwira Sengasari dengan Kisabrang, maka Kisabrang pernah dibakar hidup-hidup oleh pasukanku. Tetabrang bisa hilang dari gumpalan api yang mengamuk dan seperti kita lihat sekarang, Kisabrang sehat-sehat saja tanpa kurang suatu apapun. Oh. Betul begitu Kisabrang? Iya. Kejadian itu Ya, hanya kebetulan saja. Hmm. Untung aku belum pernah berbuat yang sangat menyinggung perasaan Kisabra. Kalau tidak, bisa celaka aku. Oh, kejadian itu Rompang yang menolongku. Hah, kalau Rompang tidak ada, tentu aku akan jadi arah. Hmm. <laughs> Dengan ilmu yang dimiliki Kisabran, tentu Kisabrang akan bisa menghadapi Kiludira. Bila pasukan Tegal Sari menyerang desa ini. Iya, tapi untuk menghadapi pasukan Tegal Sari, tentu aku sendiri tidak sanggup di sana kelak. Iya, bukankah di Mentilin ini juga ada pasukan? Hanya saja pasukan Mentilin harus berlatih setiap hari kalau mau memenangkan sebuah peperangan. Sedang yang aku lihat sekarang ini, tidak ada latihan olah keprajuritan di sini. Yang ada hanya prajurit-prajurit yang mondar-mandir membawa senjata tanpa ada tujuan apa-apa. Iya, iya, iya, iya. Tapi tentu aku bisa minta bantuan pasukan Singasari. Kalau Tegal Sari benar-benar menyerbu kemari. Oh, <laughs> itu persoalan kecil Kisabrang. Jangan khawatir. Uh, tampaknya Raden sangat gelisah pagi ini. Apakah ada sesuatu yang mengganjal perasaan Raden? Hmm. Tidak. Kecuali persoalan kilugir. Kalau menilik pakaian yang Raden kenakan, tampaknya Raden akan bepergian jauh hari ini. I iya, aku harus kembali ke kota raja. Aku harus melaporkan persoalan Kiludira ini pada kerajaan, supaya Kiludira bisa mendapat hukuman yang setimpal. Iya, <laughs> bagus Raden. Itu tindakan yang terpuji. Tapi ingat Raden, Jangan Raden laporkan keadaan pasukan Singasari di sini. Kalau saja berita itu sampai ke kota raja, maka Raden akan berurusan dengan kami, orang-orang Singasari. Kisono Keling tidak usah mencurigai aku. Aku perlu bicara begitu, Raden. Aku perlu mendapat kepastian dari Raden Wangsa Dirja, karena ini menyangkut nyawa pasukanku. Sekali lagi Kisono Keling, tidak usah khawatir urusan itu. Terima kasih, Raden. Raden akan aman sepanjang perjalanan menuju ke kota raja. Kisono Keling mau kemana? Aku harus memberitahu pasukan Singasari yang sedang berjaga-jaga. Supaya Raden Wangsa dan rombongan diberikan keleluasaan pergi ke kota raja. Siapa? Ternyata dia masih mencurigai kita, Kisabra. Sebenarnya tidak juga, Raden. Kisono Keling itu hanya berjaga-jaga karena tanggung jawab ribuan pasukan Singasari berada pada pundaknya. Tapi dia masih tidak percaya padaku. Dengan kelonggaran yang diberikan oleh pasukan Singasari dalam perjalanan Raden ke kota Raja nanti. Itu berarti bahwa Kisana Keling masih mempercayai Raden Wangsa sebagai kawannya. Iya. Eh, Jengtuti, Jengtuti, tahu nggak? Jengtuti, Jengtuti kenapa Bu Parto? Ada apa sih Bu Parto? Ceritain dong. Iya,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 Raden Wangsa Dirja dan Kisana Keling sangat percaya kalau aku mempunyai ilmu seperti Kiludira, sehingga mereka tampaknya percaya kalau desa ini diserbu oleh Tegal Sari, aku dapat mengatasinya. Ah, aku harus minta bantuan kepada Marompang. Aku harus bicara pada Marompang. Cara apa yang harus aku tempuh menghadapi musuh-musuhku nanti? Maropa, Kembang kemboja pemberian Maropa sudah berada di tanganku. Aku ingin Maropa datang malam ini ke hadapanku. Maropa, datanglah malam ini. Aku butuh pertolongan Maropa. merumput. Dengarlah seruan Tuhan merumput. Tidak bisa aku panggil. Marompang tidak mau datang aku panggil. Apakah Marompang sedang marah padaku? Ah, padahal kembang kemboja ini masih segar aku simpan. Bahkan di lenganku juga ada gambar kembang kemboja. Gambar kembang kemboja di lenganku ini mulai mengerut. Kenapa ya? Dan hmm, bahkan bisa mengelupas kalau aku cabut begini. Hah? Gam, gambar kembang kemboja di lenganku ini terkupas dan hilang. Kini tinggal bekasnya saja lagi. Ada apa ini? Aku harus mencari marompang ke hulu sungai Tembesi. Mau kemana kau besok pagi, Gandini? Aku ingin menemui ibuku. Di mana? Aku belum tahu. Mungkin di rumah kakek di desa Tanah Retak. Untuk apa kau ke sana, Gandini? Bukankah jalan ke sana sudah sangat berbahaya? Di mana-mana ada pasukan Singasari. Dan di mana-mana ada mata-mata kerajaan untuk menangkapmu. Aku ingin minta doa selamat. Supaya dalam penyerbuan ke nanti, aku dan kita semua dalam keselamatan. Apakah tidak bisa kau undur pergi ke sana? Itu sudah menjadi kebiasaan kebiasaanku sejak dulu. Sebaiknya kau batalkan saja Gandini. Kenapa begitu, Kang Batara? Menurut keterangan mata-mata Tegal Sari, orang-orang mentilin sedang mengawasi desa ini. Terutama mengawasi gerak-gerikmu. Hmm, pasti itu ulah Raden Wangsa Dirja dan Kisabra. Aku juga menduga begitu. Karena pangkal persoalannya terletak padamu dan Tempo. Kalau begitu, aku berangkat malam ini. Malam ini? Siapa kawanmu? Ini kawanku, keris pusaka peninggalan almarhum Kirekso. Hah? Kenapa, Kang? Apa yang aneh pada keris pusakaku ini? Kerismu memang keris bertuah. Tapi aku melihat sesuatu di lenganmu. Oh, di lenganku? Iya. Aku melihat sebuah gambar bunga di lenganmu. Boleh aku melihatnya? Kalau Kang Batara melihat gambar kembang kemboja ini, Kang Batara tidak akan tahu makna gambar ini. Apa salahnya aku perlihatkan? Apalagi gambar kembang kemboja ini bagus sekali. Kau kenapa, Gandini? Mukamu pucat. Kau sakit? Ah, tidak. Mungkin hanya penglihatan Kang Batara saja. Karena cahaya api unggun ini mulai redup. Mukamu bertambah pucat. Kau pasti sakit. Mari aku lihat gambar bunga di itu. Silakan. Nih. Oh, gambar kembang kemboja. Kau pasti terkena kutukan Mak Rompang. Batara tahu arti gambar ini. Gambar ini adalah lambang Mak Rompang. Dari mana Kang Batara tahu? Aku pernah mempelajari tentang Mak Rompang. Aku harus bersiap untuk mengelak setiap pertanyaan yang mengucapkanku. Kau betul-betul tidak merasa sakit? Entahlah. Tapi aku merasa biasa-biasa saja. Sejak kapan gambar ini ada di lenganmu? Entahlah. Aku tidak tahu. Sudah lama? Eh, sudah. Eh, belum lama. Kapan? Kemarin? Kemarin lagi? Atau seminggu yang lalu? Atau sebulan yang lalu? Mungkin seminggu yang lalu. Hmm, berarti kau baru kena. Kau baru saja diincar oleh Mak Rompang. Dan kau telah selamat karena Mak Rompang sudah musnah. Iya, Mak Rompang sudah musnah. Mau aku obati? Obati? Apakah aku sakit? Uh, maksudku, aku hilangkan gambar bunga kemboja di lenganmu itu. Ah, biar saja, Kang. Bukankah gambar bunga kemboja ini bagus sekali? Buat apa kita menyimpan sesuatu yang bagus? Kalau asalnya dari sesuatu yang tidak bagus. Ya, kalau Kang Batara bisa menghilangkannya, cobalah. Baik. Sampai kapanpun, Kang Batara tidak akan bisa menghilangkan gambar bunga ini. Uh, maaf, aku pegang tanganmu. <laughs> tidak apa-apa. Tolong, Pak. Ambilkan kaleng jahitan Ibu. Tuh, di belakang Bapak.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 Belum pernah aku dipegang seperti ini oleh Kandagara. Oh, tangannya begitu kuat, begitu erat dia menjepit tanganku. Pantas dia sebagai seorang pendekar yang mempunyai ilmu tinggi. Sudah lama aku mendambakan kejadian seperti ini. Sayang Kang Batara tidak pernah mengetahuinya. Dandini? Dandini? Eh, eh iya? Kau melamun? Uh, uh, tidak. Kau pasti melamun. Karena sudah berkali-kali aku memanggil namamu. Kau diam saja. Eh, iya, mungkin aku melamun. Uh, maksudku, aku sedang memikirkan perjalanan ke Tanah Retak nanti. Setelah aku obati penyakit lenganmu ini, silakan kau berangkat ke desa Tanah Retak. Iya. Nah, apakah kau bawa kembang cempaka gading yang kau pinjam dariku dulu? Uh, iya, bawa. Mana dia? Nih. Hmm, iya. Sayang, kan Batara ingat pada benda ajaib itu. Kalau tidak, sudah jadi milikku. Ah, tapi aku bodoh juga. Kenapa aku bilang ada? Kenapa tidak aku bilang saja sudah hilang? Oh, mungkin karena aku sangat terpesona oleh kegagalan Kang Batara. Sehingga aku tidak sempat untuk berbohong. Nah, sudah hilang gambar kembang keboja di lenganmu ini. Hilang? Bagaimana bisa hilang? Aku ingin mengoleskan kembang cempaka ini pada gambar itu. Sehingga dia hilang tanpa bekas. Ini suatu pertanda. Oh, Mak Rompang memang sudah musnah. Sampai lambang kesetiaan yang diberikannya di lenganku juga ikut musnah. Tapi Bunga cempaka itu juga bunga yang sakti. Dia bisa menghapus lambang kehebatan Mak Rompang di lenganku ini. Sekarang pergilah ke desa Tanah Retak sebelum hari terang tanah. Iya, aku ingin sekali memiliki kembang cempaka gading itu. Sebaiknya aku minta saja terang-terangan. Gandini, kau melamun lagi? Eh, eh, apakah boleh aku memiliki kembang cempaka gading itu, Kang Batara? Ini? <laughs> iya, boleh kan untuk penjaga diri? Hmm, Ya, ambillah kalau kau suka. Oh, terima kasih, Kang. Asal kau jaga baik-baik. Selama ini pun aku jaga baik-baik kembang cempaka gading ini. Karena aku tahu kembang ini adalah kembang pusaka. Cepatlah pergi, sebentar lagi hari akan pagi. Iya, aku berangkat. Ah. Dua hari aku menempuh perjalanan. Akhirnya sampai juga aku kemari, di hulu sungai Tembesi. Kini aku harus lebih ke hulu lagi. Aku harus sampai di air terjun sungai Tembesi ini. Lalu aku akan masuk ke tempat persemayaman Mak Rampai. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Hmm. Kok udah loyo begitu ya?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 Dengan langkah yang perlahan namun hikmat, Gandini menuju ke air terjun hulu sungai Tembesi. Lalu dia duduk di atas batu menghadap ke gua di balik air terjun itu. Gua tempat persemayaman Mak Rompang. Nah pendengar yang berbahagia, marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya.